Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan muqarrar fi tauhid sekarang An-Naqid As-Sadisu, An-Naqid As-Sadisu, pembatal keislaman yang ke-6. Man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw sawabihi aw iqabihi orang yang memperolok-olokkan sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW ataupun pahalanya ataupun siksanya yang berolok-olok Wadalil qawluhu ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala in sa'alatahum la yaqulunna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Dan bila kamu bertanya kepada mereka, tentu mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main. Katakanlah, apa apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian memperolok olokkan Jangan kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Al-istihza bi syai'in mimma ja'a bihi rasulu kufrun bi ijma'il muslimin. Memperolok uh, sesuatu dari ajaran Rasul itu merupakan kekafiran berdasarkan ijma kaum muslimin. Walau lam yaksud al istihza. Walaupun tidak bermaksud kepada hakikat perolok-olokan. Kama law hazala mazihan. Seperti orang uh, apa bercanda saya bergurau. beda kan eh, istiza, istiza memang meledek gitu kan. Memang apa? E, kan istiza. Tapi kalau bercanda hanya ucapan aja, tidak maksud dari hati. Orang itu kan bergurau kan. Kan kalau istiza jadi istiza lebih lebih dahsyat daripada apa? bercanda. Bercanda e, kalau istihza emang apa niat emang menjelek-jelekan istihza. Tapi kalau bercanda apa e, bergurau itu apa? Dia tidak tidak niat menjelekkan, cuma ucapannya apa? Apa? menjelekan, Jadi kalau istihza orang eh, emang menjelek apa? E, emang apa? Menghina, menjelek-jelekan. Tapi kalau e, mengucapkannya tanpa ada niat nak maksud itu kan menjelek-jelekan cuma bercanda aja supaya orang ketawa lucu itu kan ya. e, itu juga kekafiran ini yang banyak itu yang bahaya ini apa e, ini ya yang apa e, al-mizah sama laabnya itu karena orang merasa orang tidak niat menghina itu kan cuma bercanda aja itu kan bergurau ini yang yang harus selalu kita waspadai itu kan karena Eh, dalam Al-Quran apa namanya e, orang yang dikafirkan kenapa? Padahal dia mengatakan in nama nakhudu wanal ab. Dia tidak maksud apa? Menjelek-jelekan. Cuma maksud apa? E, cuma ya sekedar bergurau untuk menghilangkan kepenatan perjalanan supaya hilang ngantuk kayak itu kan, hilang apa? kelelahan namanya e, ngabodor itu kan atau bercanda kan tidak ada maksud. Tapi itu diponis apa? Kafir itu kan? Makanya eh, kita bercanda, bergurau, bermain-main. Intinya jangan menggunakan kalimat-kalimat syar'i atau hal-hal yang kaitan dengan din syariat apapun itu kan. Kalau bercanda ya bercanda ya urusan e, murni duniawi itu kan, ya murni itu kan. Tidak ada kaitan yang nyerempet baik kalimatnya atau muatannya kaitan dengan dengan din itu kan atau kalimat-kalimat syar'i. Karena orang yang tadi memperolok-olok Rasulullah kan e, ketika beralasan inna makunna nakhudu wa nal'ab cuma apa bercanda, bergurau, bermain-main tetap diponis kafir. Wa qad rawa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh wa ghairuhum an Abdullah ibn Amr an Abdullah ibn Umar qala qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin yauman. Seorang pria di perang Tabuk ya, di satu majlis suatu hari dia mengatakan ma misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akzaba alsunan wala ajbana indal liqa kami tidak melihat seperti para kuro kami ini di mana mereka apa e, orang yang paling apa buncit perutnya orang paling doyan makannya paling dusta lisannya paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Dia ya, ya, tadi kan orang e, ingin menghina orang e, apa namanya? Ya tadi dengan kalimat itu kan ya. Kalimatnya apa? Seperti itu. Faqala rajulun fil majlis. Seorang pria di majlis itu mengatakan kazabta. Ya, kamu apa? E, dusta atau kalimat e, kazab kazaba kan kamu apa e, salah atau kamu dusta karena kalimat orang-orang Hijaziyun itu e, kazi, al-kazib itu artinya akhtoa juga walakinnaka munafik tapi kamu ini orang munafik la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya benar-benar akan melaporkan ini kepada Rasulullah fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hal itu sampai kepada Rasulullah wa nazal Al-Quran. Dan Al-Quran turun. Maksudnya sebelum orang itu melaporkan, Rasul sudah tahu dan Al-Quran sudah turun. Qala Abdullah, Abdullah Ibnu Umar mengatakan fa ana ra'aituhu muta'alliqan bihikbi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hijaratu tan eh, tankubuhu wa huwa yaqul ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. e, <clears throat> maka Abdullah bin Umar mengatakan, maka saya melihat dia apa? Ya, bergelantungan di di apa namanya? E, pela, apa e, apa namanya kalau joknya ya. Ya maksudnya megangin tali joknya. Uh, uh, un, apa unta apa tali jok unta Rasulullah SAW sedangkan bebatuan apa uh, ya apa anak orang kan kayak gusur ya berarti kan kalau batu di depan ke najang najong-najong itu kan sedangkan orang itu masih sambil mengatakan wahai Rasulullah kami ini hanya bercanda dan bergorong bermain-main Rasul mengatakan apa apakah terhadap Allah ayatnya Rasulnya kalian perolok-olokan lihat di sini mengucapkan ucapan tadi itu dianggap sebagai bentuk perolok-olokan terhadap Allah ayatnya dan Rasul. Jadi mengucapkan itu kepada Rasulullah dan para sahabat, para sahabat, para pembawa Al-Quran ya Itu di, menghina Rasulullah dan menghina para sahabat dianggap sebagai bentuk apa memperolokan Allah ayatnya dan Rasulnya. Padahal ya ucapannya gitu kan, bagaimana dengan ucapan orang-orang zaman sekarang itu kan yang langsung murni kepada syariatnya gitu kan. Berarti lebih dahsyat lagi gitu. Makanya kan Imam Malik mengatakan kalau kita mau bercanda, bercandalah tapi jangan hal yang kaitan dengan din itu kan. Dengan din. Faqauluhum innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ucapan mereka kami hanyalah bercanda dan bermain-main. Ay innana lam naqsud haqiqatal istihza'i itu sungguhnya kami tidak bermaksud kepada hakikat perolok-olokan. Wa innama qasadna al-khawda wal-la'iba. Namun yang kami maksud itu adalah bermain-main, bercanda dan bersenda gurau saja. Naqta'u bihi ana at-tariqi yang dengannya kami me, apa, memutus kepenatan perjalanan kama fi ba'di riwayatil hadis bagaimana dalam sebagian riwayat hadis. Wa ma'azalika kafarahumullahu jalla wa'ala. Namun demikian Allah tetap mengkafirkan mereka. Jadi bercanda. Jadi kan uh, ya tadi emang bahayanya karena orang ketika bercanda merasa tidak. dia saya kan tidak memperolok-olok. Saya kan cuma apa? Bercanda, bermain, bergaul aja. Ya, justru itu, itu kan. Karena kalau orang yang memiliki ta'zim kepada Allah, tidak akan menjadikan apa? ajarannya atau yang kaitan dengan ajarannya sebagai bahan perolok-olokan. Sekarang walillahil masalul Sekarang umpamanya togut itu kan ya. Togut hal-hal yang kaitan dengan dengan dia, hal-hal yang nyerempet jauh ketika ada orang me menjadikan sebagai guruan, marah tidak? Marah juga ya. Itu pada apa? Dia itu kan. Sedangkan pengagungan terhadap Allah harus lebih dari dari itu. Lianna hadzal baba la yadkhuluhu al-khawdu wal laibu karena pintu ini permasalahan ini tidak apa tidak dimasuki oleh apa e, eh, senda gurau dan main-main. Jadi urusan din ini bukan urusan untuk digurau dan dijadikan alat permainan. Jadi ya bahan lelucon itu kan. ya, <clears throat> karena seperti orang kan uh, sering itu kan uh, apa namanya orang punya ada orang apa uh, umpamanya orang nih sakit kan terus e, diperkirakan mau mati itu kan terus sehat lagi gitu kan umpamanya terus orang bercanda gitu kan tujuannya supaya orang lain apa bercanda terus dia mengatakan apa ot, ot, apa e, umpamanya tadi malaikatnya tidak melihat dia sehingga kelewat kelewat seperti itu apa termasuk kekufuran juga gitu kan karena kan orang banyak apa bercanda seperti itu gitu kan e, itu padahal termasuk apa istihza apa eh, walaupun dia e, apa bercanda bergurau supaya orang kan tujuannya supaya orang lupa ketawa itu kan itu nggak boleh juga fahum kafaru bihadzal kalam mereka itu menjadi kafir dengan sebab ucapan ini ma'annahum kanu min qablu mu'minin padahal mereka sebelum itu adalah orang-orang mukmin seperti itu Wal istihza yakunu ala suratain. Istihza itu ada dua bentuk. Pertama al istihza bisyai'in minad dini. yang Memperolok-olokan uh, eh, ajaran. Ya, sebagian ajaran din. Kaman yaskharu bis salah awil azan wa nahwihi mimma huwa syairatun mahdatun fahadha kufrun. Ya, seperti orang yang melecehkan salat, azan atau yang serupa itu yang merupakan syiar-syiar din murni maka ini kekafiran. Ya, seperti orang apa? Kan orang berolok-olok sholat, orang orang apa? Apa tuh orang e, punya apa? E, orang-orang kafir kan yang mengatakan, oh ini ruku sujud ini mereka mencari Tuhannya itu kan? Itu kan berolok-olok ya. Kemudian yang kedua, al-istihza biman yutabbiqus sunnata wa ya'malu bisyar'i istihza dengan orangnya orang yang mengamalkan sunnah mengamalkan syariat orang ada apa orang berjenggot panjang mengamalkan jenggot atau apa me, e, apa tidak isbal itu kan fahaza ala halata ini maka ini ada dua keadaan yang pertama ayyakun al istihza bihi likaunihi tabbaqa sunnata wa amila bisyar'i dia memperolok-olokkan itu karena dia menerapkan sunnah dan mengamalkan syariat. Fahuna al istihza ubihi istihza biddin wa huwa kufrun. Di sini istihza dengan seperti itu adalah istihza terhadap din dan itu merupakan kekafiran. Yang kedua, ayyakun al istihza bi syakhsi nafsihi, istihza dengan orang pribadi orangnya. Ramin mazahiris sunnah bukan karena fenomena sunnah wadin dan din ya alati alaihi yang dia apa amalkan itu. Fahada fiskun ini adalah kefasikan. Walaysa bikufrin bukan kekafiran. Ini seperti orang yang e, melihat orang yang e, tidak apa e, yang celananya apa di atas mata kaki itu kan. Terus dia berolok-olok itu e, takut maunya takut ini itu kan takut apa Eh, takut banjir itu kan bahasa gitu kan itu kan perolok-olok ya sering gitu kan ya nah itu eh, kalau dia maksudnya kepada ajaran itu itu kafir gitu kan kalau kepada orangnya itu ada dosa besar gitu walaupun apa sekedar bercanda tidak maksud apa uh, tapi apa bercanda walaupun dan termasuk istihza uh, eh, bidin adalah b apa orang uh, melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ditabuhi dengan uh, bahkan dengan ditabuhi dengan beduk gitu kan, kentongan, rebana. Rebana kan pada kondisi tertentu halal ya. Ketika di antara perempuan untuk walimahan kan mereka boleh kan? Tapi kalau Al-Qur'an ditabuhi dengan rebana itu orang kafir. Padahal rebana apa? pada kondisi tertentu mubah. Bagaimana kalau ditabuhi alat musik yang berdasarkan hadis alat musik adalah haram. Termasuk juga termasuk istihza bidin. Orang mau melakukan perbuatan maksiat, dia membaca bismillah. Orang mau minum homer baca bismillah itu kafir. Kalau minum homer dia tidak baca bismillah, dia apa? Dosa besar. Tapi ketika minum mau minum homer dia baca bismillah, kafir. Mau mencuri baca bismillah? Kafir. Mau berzina baca bismillah? Kafir. Uh, intinya kenapa? Dia melecehkan din kan Allah ini. Al-asma Allah itu kan. Makanya dari salah tentang apa? Uh, hukmul bil Quran, hukum apa? Uh, menyanyikan Al-Quran kalau Al-Quran dinyanyikan tanpa ditabuhi, dinyanyikan kayak lagu-lagu itu, itu e, dosa besar. Nah, kalau disertai alat e, musik itu adalah kekafiran. Dan dalam Islam itu eh, yang namanya nasyid itu boleh dengan tiga syarat. Pertama, tidak disertai alat musik. Kedua, isinya baik. Ketiga, intonasinya tidak menyerupai intonasi laguan-laguan orang fajir. Ya orang itu kan. Udah udah mah bid'ah itu kan ya. Iya. Terus intonasinya mengikuti intonasi lagu-lagu fajir itu kan. Seperti itu. Kemudian tanbihun hamun. Catatan penting. Yajibu ala kulli muslimin an yusarima al-mustahzi'ina bidinillah wa bima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam walau kanu aqraban nasi ilaihi. Wajib atas setiap muslim untuk apa? Untuk me, apa, memberantas ya, menanggulangi orang-orang yang berolok-olok dinullah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia adalah orang paling dekat terhadap dia kerabat, kerabat eh, terdekat wa alla yujalisahum dan tidak boleh apa bermujalasah dengan mereka li alla yakuna minhum supaya tidak menjadi golongan mereka kama qala Allah jalla wa ala sebagaimana firman Allah jalla wa ala wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab yaitu jika kalian mendengar Allah ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok olokkan maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian, kalau demikian, kalau duduk bersama mereka saat sedang memperolok olokkan atau melakukan kafiran, misluhum berarti kalian sama dengan mereka. Semuanya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semua jadi neraka jahanam. Faman sami'a ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha wa huwa jalisun ma'ahum wa lam yufariqhum huwa misluhum fil kufri wal khuruji anil Islam. Barang siapa mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan sedangkan dia duduk bersama mereka dan tidak meninggalkan mereka, maka dia sama kafirnya dengan mereka, sama dengan mereka dalam apa status kafir dan keluar dari Islam. Karena Allah mengatakan, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Giringlah orang-orang zalim itu, orang-orang kafir itu, wa azwajahum ay eh, subahaahum wa nuzara'ahum itu sejawat-sejawat mereka, teman-temannya itu yang sama. Bukan istri-istri mereka, tapi sejawat-sejawat mereka. Jadi ini istihza bidin itu adalah bab apa bahrun la sahilalahu itu kan istilah para ulama dan istihza bidin adalah bahrun la sahila lahu adalah lautan yang tidak bertepi itu kan saking banyaknya saking luasnya itu kan bisa jadi dengan sekedar isyarat dengan kelingan mata, dengan cibiran bibir gitu kan atau dengan ucapan. Intinya uh, istihza itu adalah pintu yang sangat banyak sekali apalagi zaman sekarang ketika uh, di negeri ini ketika hukum tidak hukum Allah tidak ditegakkan ya. di daulah saja kan ketika hukum Allah ditegakkan masih ada orang kan yang apa sabur yang menghina Allah itu kan sehingga di eksekusi itu kan. Dan orang-orang yang kaitan sab itu kan menghina Allah, menghina Rasul itu apa? Dia layus tatab. Kalau dia ditangkap sebelum tobat itu harus dibunuh. Walaupun setelah ditangkap dia tobat. Kenapa? Karena kalau seandainya diterima tobatnya, beda kan orang membuat tumbal ya, ditangkap. Terus tobat, dilepasin. Orang masuk Kristen, ditangkap, diisi tabah, kembali ke Islam dilepaskan. Tapi kalau tadi kaitan dengan sab sisa ketika apa ditangkap sebelum tobat itu hukum harus di, tetap dihad walaupun dia apa tobat. Kenapa? Karena kalau seandainya diterima dan sifatnya hinaan ini kan udah menyakiti menyakiti Allah, Rasulnya dan kaum muslimin. Kalau seandainya dimaafkan dan itu perbuatan sudah selesai kan? setelah ditangkap dia dimaafkan, lepaskan, nanti dia akan melakukan yang sama lagi. Nah, nanti juga di dimaafkan lagi kalau saya ditangkap. Jadi ya, membuka, membuka pintu apa? Untuk orang melakukan. Tapi ketika ditutup, orang nggak berani lagi. Gitu kan. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi Subhanakallah bihamdika. Asyadu anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.